doa doa doa amin ya amin ya Allah amin ya Allah amin ya arhamar rahimin ya ghafurur rahim يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah kepada siapa lagi kami minta selain kepada Allah yang maha gagah. Sebusuk apapun kami, kami adalah makhlukmu ya Rob. Rob, wahai yang maha mendengar, jangan kau kecewakan ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang engkau tahu betapa busuk dan hinanya kami. Menghadap kepadamu wahai yang maha suci. Inilah selemah tiada arti memohon kepadamu yang maha gagah maha perkasa inilah si dungu yang sombong memohon kepadamu yang maha tahu segala gala inilah orang-orang yang tidak pernah ikhlas memohon kepadamu yang maha tulus Rob berikan kebahagiaan bagi yang selalu dirundung kemalangan Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya ya Allah. Berikan rumah tangga yang sakinah Keturunan yang soleh dan soleha Ya Allah berikan kelapangan bagi yang sedang ditimpa kesempitan Bayarkan yang dililit utang piutang ya Allah Bebaskan dari segala kesengsaraan Lindungi yang selalu terancam, teraniaya ya Allah Ya Allah majukan yang sedang usaha-usaha Jadikan usahanya barokah Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang sedang menuntut ilmu Cerdaskan akal pikirannya Mudahkan ujian-ujiannya ya Allah Ya Allah Berikan nafkah yang halal berkah bagi yang menentikannya, ya Allah Sembuhkan yang sedang kau uji dengan penyakit lahir ataupun batinnya Ya Allah Jauhkan kami dari segala kekikiran dalam hidup ini Jauhkan dari lilitan hutang piutang jauhkan dari kejahatan makhluk-makhlukmu ya Allah Allah jadikan kami menjadi ahli sholat yang khusyuk karuniakan kenikmatan membaca Al-Quran ya Allah kuatkan kami menjadi ahli saum jadikan kami menjadi ahli tahajud ya Allah undang menjadi haji-haji yang mabrur mabrurah jadikan kami menjadi ahli sedekah yang ikhlas Ya Allah muliakan akhlak kami Indahkan akhlak kami ya Allah Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas ya Allah Dan jadikan kami menjadi orang yang istiqomah Rob, jangan biarkan kami zolim kepada hamba-hambamu Melainkan jadikan kami jalan kebaikan Jalan rezeki, jalan ilmu bagi hamba-hambamu Ya Allah Tolonglah ya saudara kami di Palestina Di Bosnia Dimanapun yang kau saksikan teraniaya Beri daya bagi orang-orang yang belum Islam Ya Allah Ampuni yang berlumur dosa Ya Allah Rob Jadikan tempat ini salah satu tempat berkumpulnya orang-orang yang kau sukai Ladang amal bagi orang-orang yang kau sayangi Jauhkan kami dari ilmu dan amal yang menyesatkan ya Allah. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Allah pasti sedang mendengar, memperhatikan kita. Sahabat-sahabat sekalian, Hidupannya sekali Jauh dari Allah pasti hidup ini sengsara dan hina Tidak ada kebahagiaan Kecuali jikalau kita disayang oleh Allah Perbanyaklah sujud Perpanjanglah sujud Jadilah dermawan Nafkahkan tenaga harta Pikiran kita di jalan Allah Intan surullah yang surkum Barang siapa yang menolong agama Allah Allah akan menolong segala urusannya mudah-mudahan manfaat kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Dina Muhammad وأصلح لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين sahabat-sahabat dialah Allah yang menggetarkan udara di sekitar kita sehingga terasa sejuk di tubuh ini atau bahkan hangat dia juga yang mengedar, menggetarkan udara sehingga terdengar di telinga kita. Tidak Tuhan selain Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna, total. Tidak ada satu celah pun yang tidak diurus oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk melata sekecil apapun kecuali pasti milik Allah. Dan Allah yang menguasainya. Diri kita pun milik Allah. Kita tidak memiliki apapun kecuali hanya sekedar dititipi. Kita tak kuasa menahan lajunya umur menahan keriput-keriput yang akan semakin datang. Kita tak kuasa untuk menahan sebuah jerawat sekalipun yang akan tumbuh. Kita tak kuasa menumbuhkan rambut kita kecuali dengan izin Allah. Sayang, kita terhijab dari semua ini. Kita tidak mendengar asma Allah yang membuat diri kita bergetar karena hati kita sudah mengeras kepada Al-Quran rasa-rasanya biasa-biasa saja kepada kebenaran lebih cenderung kita pilih mana yang kita suka entah mengapa kita nyanyiakan hidup ini begitu kacau dan buruk Padahal pasti semakin hari kita semakin dekat dengan acara perpisahan dengan dunia ini. Sehebat apapun barang-barang yang kita miliki, tidak ada yang bisa ikut. Setinggi apapun gelar yang diraih tidak bernilai, Allah tidak menanyakan gelar kita. Sepopuler apapun mati-matian kita ingin dikenal, tidak ada pertanyaan popularitas. Hanya orang-orang yang ikhlas lah, orang-orang yang beruntung. Wahai Allah, akankah kami begini terus sampai mati yang dikata tidak ditolong olehmu? Engkau lihat hari-hari yang kami lalui begitu memalukan ya Allah. Seperti makhluk dungu yang tidak mengenal apapun yang baik. Sesudah taubat, engkau lihat kami terjerumus lagi. Bahkan sesudah bersujud kepadamu, kami bermaksiat kepadamu. Ya Allah, semuanya sudah engkau lihat. Tolonglah kami ya Allah. Jangan biarkan sisa umur kami menjadi umur yang gagal dalam hidup ini. Bukankah jatah kami di dunia hanya satu kali? Bukakan pintu hati kami ya Allah agar dapat mengenal segala kebusukan dan aib-aib diri ini. Serta tuntun kami dengan taubat yang benar-benar engkau taub ampuni ya Allah. Jangan sampai taubat-taubat kami seperti mempermainkan ampunanmu. Lembutkanlah yang hatinya keras ya Allah. Engkau tahu di antara kami ada yang membatu hatinya yang tidak pernah merasa tergetar mengenang namamu yang kering dan gersang. Sejukkanlah yang hati-hati yang kering ya Allah. Rabb, jangan biarkan air mata yang kau teteskan ini menjadi air mata ria. Melainkan jadikan semua ini keikhlasan karena engkau semata. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan kebusukan kami selama ini. Ampuni sholat-sholat kami yang tidak pernah sungguh-sungguh untuk khusyuk. Ampuni kekikiran kami dalam menafkahkan rezeki yang kau titipi. Ampuni kesombongan kami memamerkan apa-apa yang kau titipkan, ya Allah. Juga ampuni ketidakikhlasan dalam amal-amal kami. Allah ampuni segala kedustaan yang terucap dari mulut ini. Juga ampuni semua lirikan mata maksiat Engkau tahu setiap niat yang dikandung. Ya Allah ampuni kezaliman yang terbuat dari tubuh ini ya karim. Allah ampuni kezaliman kami terhadap orang tua kami. Juga ampuni kezaliman kami terhadap orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami terhadap hamba-hambamu yang lemah. Aduh, ya astaga kepada yatim, kepada orang-orang fakir. Ya Allah, jadikan sisa umur kami menjadi orang yang lurus di jalan yang kau sukai. Karuniakan semangat yang menggebu untuk selalu mendekat kepadamu, Ya Allah. Tebalkan iman kami, ya Allah. Jangan biarkan turun naik dan melorot seperti sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang tidak tertipu oleh dunia ini. Walaupun kau sibukkan kami dengan dunia, tapi jangan biarkan hati kami terikat dan cinta kepadanya, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan menjaga hawa nafsu kami, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang yang diperbudak nafsu. Kau lihat sendiri bagaimana keadaan kami. Aduh, astaga. Allah. Astaga. Ya Rab Jadikan jamaah yang kau hadirkan menjadi orang-orang yang benar-benar merasakan indahnya taat kepadamu. Menjadi orang-orang yang selalu merasa lezat bersujud Bangunkan setiap malam untuk mulai Jadikan ahli tahajud ya Allah Jadikan doa-doa kami menjadi doa yang kau ijabah ya Rob Jadikan kami menjadi orang yang selalu tergetar berzikir kepadamu Jadikan hati kami tidak bisa lupa kepadamu ya Allah Jadikan menjadi tiada tempat yang aman bagi kami kecuali selalu merasa ditatap olehmu. Jadikan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar ketika kami berbicara ya Allah. Allah, jadikan hati kami menjadi hati yang selalu sibuk denganmu. Jangan biarkan kami menjadi hati yang jauh darimu ya Rahman Rahim. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabnya doa-doa. Sebusuk apapun diri kami, kami adalah makhlukmu senista apapun kami eh, siapa lagi yang mengumpulkan ya Allah selain hanya engkau ijabah ya Allah ya, ya silakan hadirin mintalah masing-masing amin ya Allah demi Allah Allah sedang mendengarkan kita Allah sedang mendengar memperhatikan kita Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta kepadanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia tahu keadaan kita yang sebenarnya. Dan dialah satu-satunya yang bisa menolong kita. Kenapa harus mencari selain Allah? Eh, doa, doa. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. sudah dikubur pasti sedang menunggu doa. Ya. Yang belum pernah berjumpa dengan orang tuanya doakanlah supaya bertemu di surga nanti. Kalau tidak di dunia ini. Bagi yang berlumur dosa tubuhnya maksiat mendekati zina ataupun terjerumus tobatlah ya Allah. Bagi pemakan harta haram, makanan haram mesti. Mesti. bagi yang zalim kepada rumah tangganya istighfar. Ya Allah, berikan pendamping bagi yang sedang menantikannya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan rumah tangga yang sakinah keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan kelapangan yang sedang ditimpa kesempitan. Ya. Cukupi yang kekurangan rezeki ya Allah. Bayarkan yang dililit hutang piutang. Bayarkanlah ya. ya Allah. Engkau tahu betapa sempitnya dililit hutang piutang ya Karim. Bebaskan dari jeratan hutang piutang ya Yusuf. Ya Goni. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah lahirnya atau batinnya. Ya Allah, berikan kemudahan menuntut ilmu bagi yang sedang belajar ya Allah. Mudahkan adik-adik kami yang menghadapi ujian-ujian. Berikan pekerjaan yang halal berkah bagi yang menantikannya. Ya. Roh, karuniakan kesanggupan ikhtiar jalan yang kau sukai. Jauhkan dari kemalasan, jauhkan dari kelemahan. Ya Allah Jadikan tempat ini menjadi salah satu tempat yang kau sukai. Ladang amal, ladang ilmu bagi siapapun yang kau kehendaki. Balaslah siapapun yang kau saksikan menafkahkan apapun ya Allah. Kau melihat segala-galanya. Ya Allah, jadikan hati kami benar-benar hati yang penuh cahaya iman. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Allah jangan cabut keislaman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azab qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Allahumma اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين mu'minat muslimina wal والأموات Allah selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa ya Karim saudara kami di Bosnia, Kashmir atau dimanapun bukankah mereka dekat denganmu dimanapun berada beri kesanggupan kami berbuat sesuatu ya Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah. Saudara-saudara, Allah tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang meyakini. Selamat berjuang, hidup hanya satu kali, jangan sia-siakan.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 المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى Deus nanti tempat pulang kita akhirat nanti hidup sebenarnya Astaghfirullah Rabbal

sampai akhir hayat. Astaghfirullah, Rabbana. bayangkan siksaan jahanam sepanjang zaman siksaan jahanam sepanjang zaman Astaghfirullah Rabbana